Baik, barakallah. Masya Allah. Banyak pertanyaannya Pak. Disortir ya. Banyak banget ini. Bingung saya. Tapi pada yang bertanya di sini, pada saat sedang sholat berjamaah, bolehkah bagi makmum menempelkan sikut atau sikunya ke lantai saat sujud? Ini nempel begini, lembre begini. Jawabnya tidak boleh. Itu yang disebut dengan uh, dia uh, seperti anjing Barakallahu Yang betul diangkat sikunya sedikit. Kalau sendirian maka harus diangkat dan dilebarkan antara dua sikunya dari rusuknya. Kalau dia berjamaah maka menyempit tapi diangkat sedikit. Jangan sampai dia apa namanya? Uh, dilembrehkan atau ditempengkan di uh, di tanah. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Bolehkah saya salat sunnah rawatib di rumah dengan alasan rumah saya dekat dengan musola? Itu lebih afdal Pak. Secara umum e, salat yang sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah. Kalau memungkinkan bagus, tapi kalau dikhawatirkan telat e, jamaahnya dan segala macamnya dikarenakan mungkin cukup jauh dari rumah, maka bisa dikerjakan di masjid. Barakallahu saya pernah membeli makanan ringan, ternyata dalamnya ada hadiah langsung berupa uang 5000. Apakah judi? Tergantung. Kalau antum barakallahu fikum memborong makanan tadi hanya karena ingin dapat hadiah dalamnya. Namanya judi. Karena bukan hajatnya antum. Paling juga dibuka, buang, buka, buang, buka, buang, dapat, hadiah kumpul, tadi kan gitu, judi. Tapi kalau antum membeli karena kebutuhan antum sendiri, nggak ada yang seperti itu. Beli satu, dua, kadang itu antum mana antum. Dibuka, lo ada uang tunai, rezekinya antum. Labas barakallah. Itu jawabannya para Allah barakallah. Tahu bedanya ya? Nah. Masya Allah, tabarakallah penyebutan kata Tuhan apakah termasuk ilhad afdolnya menyebut nama Rabb Rabbun ya Rabbi ya Rabb gitu ya. itu syar'i Islam, ya Tuhan itu masih banyak ihtimal pengertian itu ya dibiasakan dengan lafal-lafal syar'i. Ya Rob, Amin ya Rob, Amin ya Tuhan itu. Amin ya Rob, Gitu ya. Barakallahu fikum. Paket nani ya. Nah, apakah nama-nama yang menggunakan nama-nama Allah seperti Abdullah, Abdurrahman dan lain-lain tetap dilarang ketika masuk KM atau WC? Jawabnya na'am. Dihilangkan ya, Pak. Jangan dimasukkan ke sana walaupun bukan dengan berbahasa Arab. Jika ketika antum di kamar mandi di WC, antum memanggil teman antum namanya Abdullah, Jangan panggil ya Abdullah Atau nah, melafalkan la, la, lama Allah yang mulia di situ. panggil. Ya, ya sahib Gitu. Ya. Eh temanku, Abdul Gitu. Ini muhim jiddan. Ini dicontohkan oleh para ulama-ulama para wafikum dalam bab ini. Di antara eh, apa namanya? kisah-kisah yang menakjubkan yang diceritakan kepada kita tentang Asyikh Rabi' bin Hadi hafizahullah taala ketika beliau sedang sakit dirawat di rumah sakit, behnya ke, ke kamar mandi. Kan ada anak, anaknya namanya Abdul Somad, ada nama Abdul Latif, banyak nama-nama yang seperti itu. Ketika mau manggil nama anaknya, manggil ya walad, ya walad, ta'al ya walad. Dan mengatakan ya Abdul Somad. Ada nama As-Somad di situ, sehingga e, eh, diucapkan baik-baik. Barakallahu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini juga ya kan, ahsan jangan. Bagaimana hukumnya menyebut nama Allah dengan penambahan kata Gusti di depannya? Tidak usah ya, kan? Apa kata Gusti? Nah, cukup dengan ya Allah. Allah Para yakni, sangat cukup sekali. Masya Allah. Allah alam bisawab. Masya Allah. Apakah adab mengirimkan WA yang berisi fawaid islami lebih dari jam 10 malam? Mohon nasihatnya. Gimana ya? Uh, ada kalanya sebagian ikhwa itu niatnya berang waktu malam dikasih set dengan harapan begitu antum pagi hari buka itu selesai pada antum faedah baru Ya antumnya aja nggak di silent WA-nya tadi, bunyi terus. Ya, kangkring kangkring. Ah, sopo iki gitu. Salah ya sopo di silent, jangan ya pakai suara gitu loh. Ya, kita demikian khususnya ya. Bagusnya nggak demikian. Bagusnya di waktu-waktu normal orang itu beraktivitas. Ya. Nah, malam istirahat stop. No update, no upload. Nah, no posting gitu ya. Ada kelas itu. Mereka menyebarkan sebuah artikel via medsos tanpa sumber yang jelas, tanpa menyentuh. Jangan. Di antara adabnya harus valid ini sumbernya, supaya jangan terkena isu hoa. Haraklah itu. hati ya. Zaman sekarang ini zaman-zaman sensitif. Nah, yang bau-bau hoa-hoa itu mengerikan ya. Gara-gara nah, hoa ditangkap polisi juga bisa. Ya Pak ya? Nah, iya, makanya hati-hati. Apa penyebab terjadi, ter, terjadinya bencana? Apa hikmah yang saya ambil daripadanya? Asbabnya cukup banyak. Yang disebutkan dalam banyak ayat adalah dosa-dosa hamba. Ini sesuatu yang pasti diyakini kaum muslim. Barakallahu yang mengatakan jangan dikaitkan dengan dosa. Wah, itu kurang ngaji. Harus membaca Quran lagi disebutkan dalam banyak ayat terkait dengan umat masa sebelum kita semuanya disiksa diadab dengan dosanya dikasih bencana besar dengan dosanya dan itu membedakan antara azab ukubah dengan musibah kalau musibah itu umum ada kalanya terkait dengan dosa maka dia musibatun wa azab ada kalanya tanpa dosa dikasih ujian untuk menghapuskan dosa untuk mengangkat martabat maka dia musibah tapi kalau yang namanya ukubah atau azab pasti karena dosa. Kita misalnya, ya? Maka kalau yang terkena orang kafir azab. Terkena itu orang yang ma'ruf dengan kefasikannya, dengan kefajirannya, dengan kemungkarannya, dengan kemaksiatannya. Ada ukubah, hukuman dari Allah Azza Tapi ketika yang terkena orang yang mukmin yang bertakwa kepadanya, musibah bagi dia. balak bagi dia. Barakallahu Begitu ya. Hikmahnya banyak supaya kita bertaubat istighfar Allah azza wajal. Eh, jangan mengulangi apa yang eh, jangan mengerjakan apa yang mereka lakukan. Kemudian semangat untuk menebarkan dakwah, menebarkan amar menahi mungkar dikarenakan dengan dakwah ila Allah dengan menegakkan prinsip itu akan teredam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya peringatan untuk kita semua supaya kembali kepada Allah azza Wajal Allahul musta'an. Nah, ya. Tapi pada kenyataan realnya Allah memberitakan dikasih begitu-begitu kebanyakan juga tambah tambah uh, lalai. Allah mengatakan wa nukhawwifuhum fama zadahum illa tughyanan kabira. Dan kami menakut-nakuti mereka dengan azab kami, dengan hukuman dari kami dalam bentuk tanda-tanda kekuasaan kami, bencana-bencana namun tidak menambah mereka kecuali tindakan melampaui batas yang semakin besar. Itu kondisi manusia pada umumnya. Dan jangan merasa aman dari makar Allah ya. Jangan mengatakan tenang. kita jauh dari pantai, tidak bakal kena tsunami. Tenang aja, nggak bakal kena adab. Siapa bilang yang namanya ada harus tsunami? Hah? Gempa di mana juga gempa, gempa di pantai ya gempa, di gunung ya gempa. Ya, kalau ada azab enggak ada yang tahu ya. Hmm? Pantai tahu-tahu gunungnya apa namanya? putus. belut langsung apa namanya? jatuh yang di bawahnya. Remuk semuanya, terkubur semuanya. Ada apa enggak ada? Ya, ada orang keluar itu. Hmm? Nggak ada laut, nggak ada gunung, sungai, sungainya meluap, meluap banjir kafe, Allah musta'an. Ada apa ada? Banyak setiap tahun. Paham tidak? Hampir tiap tahun. <laughs> Itu kan sungai ya. Ya bukan itu bukan nggak mesti dikatakan sebagai hukuman. Tapi memungkinkan ya para Tapi kalau sudah Allah yang mengirimkan hukumannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza Wajalla yang merasa aman barakatuh dari adab Allah azza wajalla. Eh, tindakan salafun salih ketika mendapati seperti itu, itu langsung taubat, langsung istighfar, langsung banyak zikir, banyak sholat, banyak infak, banyak sedekah. Iya Khawatir datang adabnya Allah azza wajalla. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sampai jam berapa ini? Bolehkah kita menziarahi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim yang bukan salafi? Eh, condong sana untuk mengarahkan dia kepada itu. Bagus. Itu tujuannya untuk mendakwai dia, untuk melembut ke hatinya dia. Dan kita memang eh, terkait dengan muslimin secara umum kita ziarahi. Yang tadi diingatkan bukan terkait dengan muslim secara umum, tetapi yang dikenal sebagai orang-orang yang menyimpang, yang sesat itu jangan kamu ziarahi, kamu tinggalkan, kamu jauh sejauh-jauhnya. Tapi kalau muslimin secara umum, kamu dekati, kamu kasih akhlak yang baik, adab yang bagus, kamu kasih salam dan segala macam itu. Eh, lumbung dakwahnya itu muslim. Berdakwah kepada mereka semuanya, eh, mendakwai mereka semuanya kepada Allah Azza wa Jalla waktu. Allah taala alam bisawab. Allah. Apakah ketika berdoa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad harus mengangkat tangan? E, angkat tangan itu termasuk adab doa, bukan kewajiban. Ya, ketika antum dari rukun Yamani ke Hajar Aswad hanya melafalkan doa dengan tanpa angkat tangan, nggak ada masalah. Angkat tangan itu afdal dikarenakan termasuk adab doa dan posisinya sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi angkat tangan afdol yang diam aja jangan diingkari dikarenakan bukan kewajiban afdoliyah adab-adab doa apakah ketika keliling tawaf dan berjalan sa'i ketika berdoa harus mengangkat tangan jawabannya sama Ataukah dengan tawaf itu bisa doa, bisa istighfar, bisa baca Quran, bisa berzikir umum. Sa'i juga demikian, tidak ada doa khusus yang ada. Kalau tawaf ketika memulai baca takbir Eh, atau dan yang kedua ketika di rukunnya mal sama jalan asal saja. Selebihnya ada doa yang yang khusus. Sa'i Safa Marwa hanya ada doa di atas bukit Safa dan bukit Marwa saja. Di antara keduanya tidak ada bacaan khusus. Ketika itu berdoa bisa dengan angkat tangan. Itu merupakan adab, adab dalam doa barakallahu fikum. Bolehkah berdoa sambil memejamkan mata supaya khusyuk? Masya Allah. Ya, Ya baik, ya jawabannya? Ya, Hah? Iya iki. Iya. Jawabannya wa ma'alam bisawab. Kurang tahu ya. Tapi kalau terkait dengan bab sholat, tidak boleh. Sholat mata harus terbuka. Harus terbuka. Nah, para klasikum yang memejamkan mata itu malah nggak ada sunnahnya karena Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dan juga para sahabatnya terbuka matanya sehingga mereka melihat apa yang terjadi di sekitarnya Rasul yang sholat atau ada anak kambing mau lewat, beliau langsung maju eh, mendekati mendekati sutra supaya lewat di belakangnya. Eh, ketika apa namanya barakalafikum Rasul sedang sholat, sahabat yang di belakangnya bisa mengetahui Rasul menggerak-gerakkan bibirnya dari jenggot yang gerak-gerak, bibirnya goyang-goyang, tandanya Rasul lagi menggerak-gerakkan bibirnya itu memandang dengan mata ini merem, nggak tahu apa-apa ya. yang sunnah tidak memejamkan mata ketika sedang sholat. Tahu terkait dengan doa Allah Allah. Bagi jemaah haji ketika di antara tanggal 8 sampai dengan 30 Hijjah terdapat hari Jumat. Apakah mendirikan sholat Jumat? Tidak. Jemaah haji yang ada di Mina, ini kan ayam Mina ini, 8 sampai 13 itu banyak di Mina, tidak ada Jumatan, tidak ada Id pada mereka. Dipaham ya? Barakallahu Ini fatwanya para ulama tentang pengamalan haji dari zamannya Rasul sampai sekarang ini. Tidak ada dikarenakan Mina bukan tempat mukim, bukan tempat iqamah barakallahu Tidak ada haji. Difahami misalnya, ya? Jadi pas ayamu Mina pas hari Jumat, ya udah nunggu zuhur, enggak enggak Jumatan. Yang di Mina, tapi yang tempat yang lain yang enggak yang enggak haji normal bagaimana biasa barakallahu. La haji wala id. La haji wala id. Allah taala alam bisawab. Cukup? Apakah diperbolehkan menunda pemakaman jenazah jika terjadi pemakamannya di saat malam hari? Kalau di malam hari nggak memungkinkan kondisi dan segala macam, tertunda keesokan pagi lah, Bas. Jangan meninggal dunianya menjelang maghrib. Kalau malam terlalu malam nggak memungkinkan. Tunda besok pagi. Tapi kalau memungkinkan langsung dikuburkan. Tidak ada masalah para Dan lebih afdal, lebih cepat lebih afdal meninggal dunia zuhur langsung kerahkan semuanya yang ngeduk segala macam e, dipikirkan nanti mungkin bata isya dikuburkan bahkan ya. kalau waktunya nggak mungkin maka diperbolehkan kalau kan tunda tunda tunda tunda meninggal dunia pagi terus sampai pagi berikutnya lagi baru siangnya dikubur ini menyalahi sunnah yang betul eh, kata beliau asri'u bil jenazah percepat untuk mengurus jenazah dan ketika membawa jenazah Allah taala alam bisawab. Sebagian masyarakat kan macam-macam alasannya ya. Nunggu kerabat yang dari jauh datang dulu. Ya enggak? Ha, mati di Tegal, kerabat ini Surabaya. Ha, pas malam. Ha, meninggalkan jam jam, jam berapa jam eh, eh, maghrib gitu ya. ya boleh kereta sudah ada semua jam segitu. Hmm, kayak gimana ini? Nunggu, Tuh, langsung berangkat naik mobil. Sebagai Tegal lumayan ya, Pak. Berapa jam? Nah, kalau non stop 8 jam. Nah, kalau berhenti berhenti saya sampai 10 jam belas jam. Ya, pengalaman bawa selama ini ya, Pak. Capek itu. Tunggu sampai lama, ya Allah. Enggak harus, segera, segera. Itu yang disunahkan barakallahu Datang pun juga paling nangis. Ya benar memperbaharui kesedihan. Namanya tajdidul huzn. Islam enggak nggak nggak demikian. Supaya sudah jangan berlama-lama sedihnya itu. Segera urus jenazahnya, eh, yang sabar, jangan eh, tambah sedih, sudah yang kuat, yang tabah sudah. Eh, kehidupan normal bagaimana dia? Barakallahu. Allah taala bisawab. Saya cukup saya ala ala fumikum. Jam 7.04. Nah, cukup insyaallah ya.